Alhamdulillah wonten enjang menika kula panjenengan sami tasih dipun paringi kekuatan kesehatan sehingga saged nindakaken salat subuh kanthi berjamaah ingkang dipun lajengaken ngaos sarang-sarang, sinau bareng-bareng Alhamdulillah engkang dipun waos engkang dados objek sinaunipun nggih topikipun nggih bab agami kaitanipun syariat Islam ayat-ayat Al-Quran menopo hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah bersyukur ugi kalau penyelenggan sami ingkang dipun was babakan mergi ingkang saged uh, membawa kita datang akhirat datang surga. Tolabul ilmi, menuntut ilmu agama. Boten ngelek-ngelek, boten ngerasani, boten mencaci maki, boten wonten tendensi duniawi insyaallah. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Menikah ingkang kita harapkan sesarengan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dipun tresnani kalian sahabat-sahabatipun. Bahkan dipun segani kalian musuh-musuhipun. Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam uswah lan teladan kita sedoyo. Babakan menopo kemawon Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sehingga sinten kemawon ingkang nderek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti bahagia. Sinten kemawon ingkang taat datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten mungkin ciloko. Niku mustahil. Justru sebaliknya sinten kemawon engkang menyelisihi tuntunan-tuntunanipun Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dipun khawatirakan mendapatkan hukuman dari Allah di dunia maupun di, di akhirat. Masyarul muslimin rahimakumullah termasuk juga termasuk ugi sifat memaafkan. Sifat memaafkan. Lawan saking memaafkan menikong, okay. mendendam lan membenci. Mendendam, membenci niku mboten wonten pun, Walaupun sedikit tidak ada baiknya. 100% jelek, 100% awon, 100% elek, itu yang namanya mendendam dan mem membenci. Tidak ada baiknya sama sekali. Pribadi engkang pembenci, pribadi engkang pendendam. Mereka betul nonton engkang remen, betul nonton engkang seneng. Rencangi pun sekedik, nek malah betul wonten. Siapa yang mau berteman dengan orang yang pendendam, ya kan? Siapa yang mau berteman dengan orang yang sedikit-sedikit mengungkit-ungkit kan itu. Allah gue biar wis tahu kayak kiye loh. Kapan? Allah sebelas tahun yang lalu pada bulan Oktober tanggal 23. Yuk. Sak tanggalnya sak bulannya masih dihafalkan. Ini masih ada dalam catatan diariku. Kamu pernah menipu saya. Katanya mau dibuatin makanan, saya sudah tidak makan dari pagi, malah ternyata ngelomboni. So urusan makan, urusan minum, gih. Sesuatu yang sifatnya menopo, duniawi. Tapi ternyata tidak bisa dia lupakan. Orang yang seperti ini, maashallallahu muslimin rahimakumullah, justru tiang ingkang buten sakit, gesang dengan tenang. Jadi hidupnya pasti dalam kegalauan. Sesuatu ingkang kedai pun sampun dipun pun eh dilupakan sesuatu yang ingkang kedahipun sampun di uh, tinggalkan malah diingat-ingat dipun emot-emot terus mawon rugi rugi ini pun malah berkali-kali lipat seharusnya hanya sekali saat kejadian tapi karena diingat diulang-ulang rasa sakit itu nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Menika sampun nate ngendika bilih mazadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Hadisipun sahih riwayat Muslim. Mazadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Artosipun tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberi tambahan untuk seorang hamba yang mau memaafkan kecuali semakin mulia dan semakin tinggi derajatnya. Dados ingkang pemaaf niku mboten lajeng pun turun. Mboten lajeng napa eh pun mandap. Mboten. Justru semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan, halah konek di Ngapura melunjak. Itu kan ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar. Kan itu. Kekhawatiran. Sekalipun ngelunjak, maafkan lagi. Yura ya bisa. Anggih monggo. Kan itu. Jelasipun, terangipun kanjeng Nabi sabun kendiko. Mazadallahu bi'abdin afwan illa izza. sapa wae sing gelem ngapura, kui kedudukannya tambah tinggi. Kan itu. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa menika sangat katrah. Engkang damel kita apa tersinggung, engkang apa menyebabkan kita marah, jengkel, kesel. Itu pasti selalu ada. Mulai dari anaknya dewek lah. Eh, mulai dari anaknya sendiri. Dikongkon ngana, dikongkon kene, orang melaku Tujuan nang nang. Anak lanang. Nek itu yang nduk, nduk. semua saya gawe mangkel ya kadang-kadang bojone dewek. Sing sendiri bojo. <laughs> Aja kayak gue Pak. anak yang tersinggung. Iya, bojo. Nek orang dia bojo sing gawe mangkel nek orang gelem goletnya bojo. Ya. Iya, salah kita kita orang goletna bojo sih. Mungkin karena takut mantu itu. Iya. Buat susah orang banyak bohong ya. Jadi kalau bahkan kadang-kadang pada prakteknya orang tua merasa dibuat jengkel oleh eh, seorang anak merasa dibuat jengkel oleh orang tuanya sendiri. Ya ada juga seperti itu. Kalau untuk anak orang tua saya bahasakan merasa dibuat jengkel. Iya kan? Kalau yang lain langsung dibuat jengkel tanpa ada tambahan merasa. Kan sing dadi bos ya pada baik karyawane ya karyawane pegawene nggih jal mlebune telat beli gasik ya kan iya gajine nyelok tambah kerja karung ngudut ya. ya jelas berkurang ya jelas berkurang nggih pakai wong nggih dan itu suaya nyambut gawe wah alasannya aduh maaf pak ketiduran gitu tiduran bendina Harusnya masuk jam satu mulai kerja jam satu seperempat misalkan. Iya sama. Oh. pinteri pun pribun. Pinteri. Jeneng kene. Berarti nanti berdua ya. Berdua. Iya supaya nih pulau gak sakit jadi bos yang pinter sih. Sejen ya. Jadi ustaz sing pinter lah. Kiai pakai kiai. Lagi arti pun dalam kehidupan sehari ringe kata. Terus menopo kasus-kasus peristiwa-peristiwa ingkang menopo membuat kita tersinggung jengkel menikung, nggih sakit kata Lah bimbinganipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih memaaf maafkan niku cara kagem kula panjenengan sami sakit menjaga hati tetap suci. Menjaga hati tetap su, tetap suci. Menawi disimpen-simpen, menawi di apa? di dipendem. Engkang rugi sinten? Nggih piyambakipun boten tiang sanes. Piyambak-piyambakipun ingkang rugi. Simpen terus, simpen terus, simpen terus. Menapa malih sedherek ingkang kagungan riwayat penyakit nggih ingkang pun pikiran, stres. Asam lambungnya nggih kumat Tiba-tiba muncul nggih wungu saking sare subuh-subuh, lah wis ana sari awane. Padahal sakderenge sare mboten wonten sari awane. Sari awane pirah masaan, Nggih. Kan. Ana migrain. Migrain ya mumet sebelah. Kan. anak yang Napa ke WC pulak balik Bekam. Ketan begame loh, begini ya. Nah itu yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Yang rugi kita sendiri kalau memendam benci. Dipikir nah terus baik. Padahal seharusnya sudahlah dimaafkan. Sudahlah dilupakan. Contoh dan teladan kita sinten? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu pemaafnya luar biasa. Contoh ini pun kata, tapi contoh yang paling besar. Nalikani pun kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir di Mekah, hingga sampun memusuhi, membenci, membunuhi sahabat-sahabatipun. Itu kemudian pada saat Mekah dipun kuasai, Mekah dipun taklukaken Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam justru me, maafkan idhabu fa antumut Silahkan kalian semuanya bebas. Tidak ada hukuman apa-apa, tidak ada balas dendam pada hari ini. Justru itu yang membuat mereka masuk Islam. Oh, ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Ternyata tidak seperti yang dicerita-cerita dan diberi berita diberita-beritakan. Nabi Muhammad ternyata pemaaf dan seterusnya. Memang benar. Nabi Muhammad ngendika, "Mazadallahu 'abdan bi'afwin illa izza." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan untuk seorang hamba yang mau memaafkan kecuali kemuliaan. Semakin pemaaf, semakin mulia. Bukan hanya di sisi Allah taala, bahkan sampai pun di sisi manusia, manusia. Al Imam Ibnu Katsir rahimahullah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah wonten kitabipun Al-Bidayah wa Nihayah. Kitab ingkang isinipun sejarah sejak penciptaan Nabi Adam alaihi salam sampai di masa Ibnu Katsir rahimahullah tahun 700-an Hijriah. Ibnu Katsir rahimahullah seorang ulama hadis, ulama fikih bermadhab Syafi'i rahimahullahu taala. Ibnu Katsir rahimallahu taala mengatakan kata bal walidu ila Umar bin Abdul Aziz bi an yuqifa Hisham bin Ismail lin nasi inda dari Marwan. Al-Walid bin Abdul Malik khalifah yang menjabat waktu itu dari kekhilafahan Bani Umayyah memerintahkan dan menginstruksikan kepada gubernur Madinah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Terus Umar bin Abdul Aziz saat terengi pun menjabat khalifah pernah menjadi gubernur di kota Madinah. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur di kota Madinah, suasana nyaman, tentram, damai, tenang. Karena Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah menghabiskan sekian waktu tolabul ilmi belajar kepada para ulama di kota Madinah. Ya. Secara sejarah memang ada konflik antara penduduk Syam dengan penduduk Madinah. Ya. ya di zaman konflik waktu itu antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan. Sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan ada di Syam, sahabat Ali bin Abdul Ali bin Abi Thalib dan yang pengikutnya di kota Madinah. Itu sejarah. Jadi ada konflik antara penduduk Syam dengan penduduk kota Madinah. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu berasal dari keluarganya Muawiyah bin Abi Sufyan. Umar bin Abdul Aziz itu berasal dari keluarganya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Madinah gubernurnya selain Umar bin Abdul Aziz itu pasti ada konflik juga riak-riaknya. Karena yang jadi gubernur orang Syam. Padahal secara umum orang Syam dengan orang Madinah ada sedikit masalah. Walaupun tidak, apa namanya tidak mencuat, tidak tajam. Nah, kecuali Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz pernah menghabiskan waktu sinau, ngaji, tolabul ilmi, wonten mundi di kota Madinah. Jadi banyak kenalannya, banyak gurunya, banyak teman-temannya. Dan Umar bin Abdul Aziz juga seorang ulama. Umar juga ulama. Jadi ketika menjabat kota Madinah, suasana aman, tentrem, nyaman. Nah, Khalifah Al-Walid bin Abdul, Abdul Malik memerintahkan kepada Umar bin Abdul Aziz, gubernur Madinah, untuk menghukum Hisham bin Ismail. Hisham bin Ismail itu gubernur Madinah pada era sebelumnya. Bisa dipahami ya? Hisham bin Ismail itu gubernur Madinah sebelumnya. Menjabat menjadi di, di, menjadi menjabat menjadi gubernur Madinah kurang lebih empat tahun. Hukumannya apa? Diberdirikan di depan istana Marwan Marwan itu ya keluarga mereka, kakek-kakeknya lagi. Diberdirikan di depan orang banyak. Dipermalukan di depan orang banyak. Kenapa? Karena selama menjabat 4 tahun di kota Madinah, Hisham bin Ismail pun ya, tercatat sering ya, menyakiti penduduk kota Madinah. Maka Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik menghukum dengan cara yang sama, diberdirikan di depan orang banyak, dipermalukan. Wala siyama ila Sa'id ibn al-Musayyab wa ila Ali ibn al-Husain wa ahli baitihi. Sikap kurang baik dari mantan gubernur Hisham, lebih-lebih lagi kepada dua ulama. Yang satu namanya Sa'id ibn al-Musayyab, yang kedua kepada Ali bin Husain cicitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya selama menjabat itu sudah ya banyak konflik lah selama menjadi gubernur ya. Yang menyakiti masyarakat, mengganggu warganya sendiri. Terutama kepada dua ulama, Said Ibn Musaib dan Ali Ibn Husain. Falamma ukifa nasi qala Hisyamun ma akhafu illa min Sa'idin wa Ali Ibn Husain. Ketika dihukum berdiri ditampilkan dan diperlihatkan di depan orang banyak. Kata Hisham, mantan gubernur ini, ma akhafu illa min Sa'id wa Ali ibn Husain. Saya tidak takut kecuali kepada dua orang, Sa'id bin Musayyab dan Ali ibn Husain. Ini ulama dari kalangan tadi. Karena semasa menjabat Hisham bin Ismail itu apa namanya bersikap kurang baik dan kasar kepada Sa'id ibn Musayyab dan juga kepada Ali bin Husain rahimahumullah. Lajeng apa yang terjadi? Kira-kira naik zaman ini ya kesempatan balas dendam ya. Kalau zaman sekarang siapa yang berkuasa dia yang menginjak begitu ceritanya. Siapa yang berkuasa dia yang punya hukum, dia yang menentukan kesana dan kemarinya. Jadi ada sejumlah orang ya kan, di masa pemerintahan Gubernur Hisham itu disakiti, diintimidasi, ya kan? dizolimi. Dizolimi beberapa orang ini. Di masa pemerintahannya, sama Hisham. Bahkan ada yang dipenjara tanpa alasan sama sekali. Tapi kan waktu terus berputar. Gubernur yang sikapnya seperti itu akhirnya kan turun. Diganti oleh yang lain diganti oleh Umar bin Abdul Aziz, seorang gubernur yang adil, gubernur yang bijak. Mereka-mereka tadi yang dizolimi, yang disakiti, dipulihkan nama baiknya, direhabilitasi. Bahkan khalifah sebagai pemimpin yang tertinggi memerintahkan gubernur baru agar menghukum gubernur lah. Diselesaikan masalahnya dengan orang-orang yang pernah dia sakiti, yang pernah dia zalimi nek zaman sini ya kira-kira kesempatan balas dendam bob ya. Iya kan? Iya enggak? Didukung oleh gubernur yang berkuasa bahkan diperintahkan oleh khalifah sebagai pemimpin yang tertinggi. Nah. Tapi ternyata tidak demikian. Karena sabda Nabi Muhammad SAW itu yang paling penting. Menawi nopo ngerasa ke selamat dunia akhirat nggih kedah ngikuti tuntunan ibu Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini apa? Memaafkan. Kok bisa ya? Memaafkan? Ya bisa. Lewat buktinya anak. Contohnya juga ada. Kok bisa yang memaafkan seperti itu? Lah itu perintah Nabi. Perasaan, akal, kebiasaan. Itu semua tidak berharga sama sekali. Buatan wonten nilai ini pun menawi sampun disandingkan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Hilang. Ya sudah tidak ada pilihan. Tapi, orang ngaku tapi-tapi. Kan beda, sama. Wong sabda Nabi Muhammad SAW diucapkan, itu berlaku untuk selamanya. Apa yang dilakukan oleh Said bin Musayyab dan Ali bin Husain? Artinya diberi kesempatan untuk membalas dijamin dilindungi oleh penguasa yang saat itu ada. Diberi kesempatan untuk meluapkan apa yang tersimpan sebelumnya. Oh sudah nggak bisa apa-apa mantan gubernur. Oke. Ya bekas orang bisa apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Faqala Sa'id Ibn musayyab libnihi wa mawali. Sa'id Ibn al-Musayyab berpesan kepada anaknya, kepada budak-budaknya, berpesan kepada keluarganya, la ya'rid minkum ahadun li hadzal rajul fa inni taraktu dzalika lillahi walir rahim wa amma kalamuhu fala ukallimuhu abadan. Zaid bin Musayyib mengatakan tidak boleh ada yang mengganggu dia. Tidak boleh ada di antara kalian yang mencaci makinya. Saya tidak izinkan kalian untuk melakukan aksi balas. Jangan. Jangan balas. Saya lakukan ini lillahi walirrahim. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demi menjaga hubungan silaturahmi antara saya dengan dia. Ya memang akhirnya kan satu keturunan juga. Itu Sa'id ibn Musayyab rahimahullah. Wa amma Ali ibn Husain fa innahu marra bihi wa huwa mawqufun 'inda dari Marwan falam yata'arrad lah. Wa kana qad taqaddama ila khassatihi an la ya'rid lahu ahadun minhum. Ali ibn Husain nggih sami. Ali ibn Husain rahimahullah juga sempat melihat dan lewat. Tidak diapa-apain, bukan kemudian ditampar, dipukul, dilempar, buatan. Atau dikata-katain. Dimaafkan oleh Ali bin Husain. Bahkan Ali bin Husain juga berpesan kepada orang-orang dekatnya, kerabat dan keluarganya. An la ya'rid lahu ahadun minhum. Supaya tidak ada yang mengganggu dan membalas. Falam majtaza bihi Ali bin Husain wa tajawazahu. Nadahu Hisham bin Ismail faqala Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah ketika Ali bin Hussein lewat. Ini padahal dia dihukum berdiri di depan orang banyak, dipermalukan. Kayak siapa yang pengen balas nih kesempatan balas. Ya, kalau orang lain ada juga yang balas dasar kamu, hu misalkan, ya kan. Jadi suruh berdiri, diikat. kan? pokoknya siapa yang pengen meluapkan emosinya selama <laughs> apa namanya menjabat di apa-apa ini kesempatan ini sekarang ini didukung oleh penguasa yang sedang berkuasa waktu itu. Tapi kalau saya dan saya memaafkan, Bahkan memaafkannya bukan beliau sendiri, tapi meminta keluarganya, kerabatnya, budak-budaknya, teman-temannya, sudahlah maafkan, jangan ganggu dia. Ali bin Husain pun seperti itu. Dalam posisi seperti itu Ali bin Husain lewat, iya. nggak diapa-apain. Kata Hisham bin Ismail, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui risalah itu diberikan untuk siapa. Artinya memang Beda antara orang baik dan orang jelek itu. Kalau orang baik itu mudah memaafkan. Kalau kita yang masih menyimpan ganjalan, kita ingkang tasih napa menyembunyikan dendam nggih nyuwun sewu dereng sae panjenengan. Lah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mema memaafkan. Ali Ibnul Husain cicitipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nate apa kundur saking masjid. Salat kundur saking masjid falakiyahu rajulun fasabbah. Wonten setunggal tiang nggih. Mencegat lajeng tiang menika mencaci maki Ali bin Husain. Dasar pun caci maki dihina-hina dielek-elek dipisuhi dibisui. Ali bin Husain cicitipun Kanjeng Nabi saw. Fatharat ilaihil Abi dual mawali. Para pengawal dan pengiringnya Ali bin Husain itu langsung marah tersinggung. Weh. letuane nih sih majikane. nih cara-cara sekarang ya EOne lah. Bose. Nah ya bose delek-elek uang, ning uang, uang neng neng dalan Kan itu. Terang-terangan maning. Kan itu. Artinya caci maki, celaan, hinaan, pisuhan-pisuhan itu semua orang bisa dengar. Kan itu. Ini yang dipisuhi bukan orang sembarangan, cicitnya Rasulullah. Ini yang dicaci maki itu bukan orang yang tidak punya kekuatan. Dicintai dan dihormati, punya budak dan punya pelayan, punya pengawal juga. Keluarga besar loh keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dicaci maki. Fatharat ilaihil abidu wal mawali. Para pengawal, kemudian budak-budaknya tersinggung, terus pengen melayani. Lah kita orang dua apa-apa harus nesu. Kan. Batir ya sidik, kancane orang anak, ya kan. Duit ya biasanya ngutang, ya. awa e cengkring, gering. Arab dendam ke priwe lah, orang anak alasannya. Lah Ali bin Husain kan punya punya punya ya kan? Punya. Ya kan? Nasab ya cicitnya Rasulullah. Ya kan? Ilmu memang beliau juga ulama. Ya. Kan? Ibaratnya pasukan yang duwe, wong keluarga besar. Tapi apa? Faqala Ali bin Husain, mahlan ala rajul. Gue yang budak-budak karo prajurit pengawalnya, sabar. Padahal itu di depannya sedang mencaci maki. Itu bilang sabar itu bukan sabar, sabar, bukan. Biasa sabar. Jangan jangan. Summa akbala al rajul. Kemudian Ali bin Husain menemui orang yang mencaci maki tadi. Faqala ma sutira anka amrina aksar. Jane elek-eleke aku sing kue orang ngerti luih akeh. Maksudnya kan kalau orang mencela, mencaci maki misu-misu itu kan karena benci, karena tidak suka, karena yang dicaci maki itu punya kejelekan-kejelekan. Kan begitu ya. Orang mungkinlah napa seseorang itu mencaci maki orang sing boten dikenal, orang anak urusannya orang anak masalah, orang anak penyebabnya orang mungkin. Dicaci maki, dihina-hina itu karena melihat orang yang dicaci maki itu punya banyak kesalahan. Lah, Ali bin Husain boten nesu malah menemoni dengan sabar dengan tenang janjane elek-elek aku ya tesih akeh kowe bayi sing ora ngerti malah seperti itu kan kamu aja yang nggak tahu ya. ah. Ali bin Husain cucunya Rasulullah Ali bin Husain itu jadi zaman dulu ada pertentangan sampai sekarang. Ada pertentangan antara Khawarij, Sunni, Syiah. Jadi ada yang tidak suka dengan keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak suka. Jadi bukan karena punya banyak kesalahan dan kekurangan. Tapi saking tawaduknya, ya, saking baiknya bilang kesalahan-kesalahanku masih banyak. Cuma kamu aja yang gak tahu. Gitu. Lajeng Alaka hajatun nu'inuka 'alaiha. Janjana kue butuh apa? Mbok bisa tak bantu. Malah bilang kayak gitu. kue janjane butuh apa sih? Tak bantu. Dan itu. Tapi bicara kayak gitu ya sabar dengan lemah, lemah lembut kayak saya tadi lah. Iya gitu. Contohnya lah. Jadi kue janjane butuh apa sih? naik lagi anak perlu ya tak bantu ngene kan itu. Begitu. Fastahyar rajul. Orang tadi yang mencaci maku, yang mencaci maki, isin. Malu. Lewis dicaci maki, malah yang dicaci maki malah memerintahkan orang lain jangan marah, jangan tersinggung. Anak ah, Jadi butuh apa? Untuk tak bantu. Fa'alqa alaihi khamisatan kanat alaihi wa amarallahu bi alfi dirham. Ali bin Husain, cicitnya Rasulullah tadi kemudian melepas apa namanya selendangnya itu. Ya kata serban Sing kalau sekarang ya ada sing warna hijau, ada sing warna putih ya. Sur, apa namanya selendang ya bener ya? Atau apa namanya? Ya apa saya serban yang biasa binggo kiai kiai kayak jadi nyong yang duwe. Tapi tak gawa. Anak nengomah <laughs> anak. Jadi akhirnya dilepas itu. Padahal mahal. Dikasihkan sama orang tuh ke hadiah mau sampean. Bahkan wa amaralahu bi alfi dirham. Bahkan Ali bin Husain ngasih hadiah seribu dirham. Seribu dirham itu seribu keping uang perak. orang gelo. orang Ya kan ora ora. Jadi kalau uang uang logam itu terbuat dari apa masalah? Sing pernah <laughs> bekerja di bagian peruangan ya. Uang logam itu terbuat dari apa kalau di Indonesia? Lah ya logam apa jenisnya? Besi apa? Orang tahu ya. Aluminium ya. Lah itu, itu terbuat dari perak murni. Jal sewu jiro lupa sewu. Iya bi alfi dirham. Fakana rajulu ba'da dzalika yaqulu asyhadu annaka min auladir rasul. Nek ngene aku bersaksi bahwasanya memang panjenengan itu keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemaaf sih. wow iya. maaf. Wah angel kulit mas masaan wong kayak gini mas. Wah jen Nek zaman sih ya, priwe dibales. Priwe carane golek bala. Iya. iya alasannya sih harga diri. Padahal kalau masalah harga diri lebih tinggi harga dirinya Ali bin Husain ulama keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi. Tapi itulah memaafkan. Kenapa? Karena ketika memaafkan itu bukannya bertambah turun, bukannya bertambah rendah, tetapi bertambah mu mulia. Ada orang datang menemui Ali bin Husain. Syekh Ali bin Husain ini ceritanya pun. Ali bin Husain. Faqala inna fulanan qad azaka wa waqa'a fika. Qala fantalik bina ilaihi fantalaqa ma'ah. Ada orang napa nggih paring laporan wonten setunggal tiang Manghihi Ali bin Husain rahimahullah taala. Laporan Pak Pak Ali gitu ya, misalkan. Anak uwong mencela dan mencaci maki panjenengan. Laporan, laporannya kayak gue. Kayak wong kae. Kayak bencine nemen karo sampean. Ora seneng karo sampean. Sing Wong kae. Kata Ali bin Husain, "Fantalik bina ilah." Yo. Kan itu. Ayo, takjak nemoni wongi. Ayo. Jadi Ali bin Husain malah minta tolong untuk di ditemukan sing disi wongi. Iya, ditemui. Wahuwa yaro yara annahu sayantasilu li nafsihi. Orang yang ngasih laporan tadi mengira mengira Ali bin Husain Arab ngomengi, Arab membela diri, apa kepriwelah. Begitu. Ya reang ya. Falamma atahu qala ya hadza in kana ma qulta fiyya haqqan Allahu li wa in kana ma qulta fiyya batilan Allahu laka. Setelah ketemu Ali bin Husain lajeng ngendika, "Mas, nek sing sampean cerita kakek niku bener Kaitannya kalih kulo Mudah-mudahan Allah mengampuni kulo Tapi ini sing sampeyan sebutkan ceritakan niku kleru, mudah-mudahan Allah mengampuni panjenengan. Wis rampung urusannya. Ya kan kemungkinannya cuma dua, Bro. Ya kan? Kemungkinan cuma dua. Yang diceritakan orang itu bisa benar, bisa salah tentang kita. Kan itu. Kita dibilang pembohong misalkan. Masaan anak wong sing ngomong jenengan pembohong bener apa ora? Siapa sing ngomong? Gitu. Nah, gitu. Iya, ora terima. Terus akhirnya, siapa sih sing ngomong sih? Wani-wani ne. Apa bukti ne? Nah, sudah. Nanti saksi ne. Kejadiannya kapan? Wes bersbae. Gitu. Sudah kayak gitu ternyata kalau orang bisa mendatangkan bukti ya malah izin ya kan. Kayak tanggal kayak tanggal ke karena rekaman suarane masakan iya ya. Tapi Katakan begitulah ada kejadian seperti itu. Ada cerita masa anu pembohong. Kan kemungkinannya cuma dua kan. Benar atau salah. Lah itu penyelesaiannya dari Ali bin Husain cicitnya Rasulullah. Orang yang laporan tadi ditemoni. Konfirmasi. Oh, ya orang konfirmasi. Kuih langsung instruksi. Langsung sebuah keputusan. Orang takon. Mana buktinya? Apa maksud anda? Kan itu. Ada saksi? Tidak. Tapi Ali bin Husain langsung nemoni, "Mas, nexting sing sampean apa namanya? cerita gue bener." Maksudnya kalau memang saya itu pembohong, seperti itu mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Tapi kalau sampean yang salah menilai saya sebagai pembohong, mudah-mudahan sampean yang Allah ampuni. Stampung. us adem. Iya, juga perlu akhirnya. Akhirnya apa nih endingnya itu sweet ending itu loh mas Ya Semuanya berakhir dengan in. Tidak, tidak ada kemungkinan yang lain. Itu salaf kita. Jadi nek anak yang takon salaf ku priwe <laughs> ya kia salaf. Ya salafnya seperti ini, memaafkan selesai. Karena memang Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mazadallahu apa namanya? abdan bi'afwin illa iz izan." Tidaklah yang Allah tambahkan untuk seorang hamba yang mau memaafkan kecuali bertambah mulia dan semakin dihormati. Nah ini ma'asyurul muslimin sedherek-sedherek ingkang kula tresnani karena Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan se sehari-hari. Ini yang perlu kita hidupkan, yang perlu kita apa namanya lakukan dan laksanakan sehingga hidup itu ya tentram, tenang, damailah. Damai sudah. Karena KBKB di dipun ngapur, apa Semuanya itu memaafkan, semuanya itu kemudian Allah yang memberikan am ampunan. Wallahu a'lam bisawab. Sedikit tapi dipraktekkan. Ya mulai prakteknya tentang bundi. Ya di tengah-tengah keluarga dulu, ya. Neng misalnya bojone kleru ya aja di nengma, aja di <laughs> apa didiamkan selama tiga hari tiga malam misalkan. Apa ditinggal lunga, pun Pak Konol. Hmm. Jadi jangan seperti itulah. Yes. Jadi jadi suami yang penyabar kan. Kewes wes anak tanda-tanda nih masa anak apa masih oh lu ngarang dina tolong dina gitu bisa apa-apa nih ya. <laughs> Iya. Ini jangan-jangan pelampiasan kayak lari dari rumah bapak. Barangkali enggak lah sama anak juga seperti itu. Anak salah, ya memang tugas kita sebagai orang tua untuk meluruskan yang salah jadi benar. Kalau lihat istri kita salah, itu memang tugas suami sebagai penanggung jawab dan kepala rumah tangga. Yang ini salah deh, yang ini keliru. Kalau salah sendiri. Kalau salah sendiri. Bukan istri, bukan anak, tapi sendiri yang salah. Salahnya kepada diri sendiri atau kepada orang lain? Sendiri sendiri. Pada diri sendiri. Ya, jaluk ngapurannya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Contohnya siapa, Pak? Contohnya siapa salah pada diri sendiri. <laughs> Iya, barang apa itu salah pada diri sendiri. Contohnya mungkin sholat jamaah telat terus. Nah, ya itu kan salah pada diri sendiri. Iya kan? Oh malah rasa. <laughs> ya orang kalau ya kalau sudah paham kan akhirnya ngerti iya nyong kalau sholat jamaah katakan terlambat sekali dua kali masih manusiawi ya kan. Walaupun kalau standarnya salaf ya orang masuk. Standarnya salaf ibaratnya para ulama banyak dari mereka mengatakan 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram ya standarnya dulu begitu. 40 iya kan? tahun nggak pernah ketinggalan sholat jamaah. Iya kan? Ini oh, iya 40 tahun Standarnya, <laughs> iya standarnya ulama zaman dulu Empat 40 tahun nggak pernah ketinggalan sholat jamaah, nggak pernah keting, bukan ketinggalan sholat jamaah, nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Ora-ora bukan cuma orang tahu masbuk. Oh, masbuk kan masih ketinggalan. Ini tapi takbiratul ihramnya loh. Luar biasa. Tapi kalau ada di antara kita yang sering, sering, sering, artinya bendina mesti baik kan gitu. Mesti Musibah. Ya itu kan termasuk salah pada diri sendiri. Tidak terkait dengan orang lain. Gak bisa kita bilang, ya mending wis salat. Ya lumayan timbangannya. Kayak sih orang salat sama sekali babar belas. Ya, ya jangan kayak gitu. Wong urusan dunia aja kita nggak mau kalah. Masa urusan ibadah kita ngalah. Ya kan urusan dunia coba aja kalah karo kae, juga nggak mau kita. Merasa urusan ibadah terus kita ngalah. Ya ora lah. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan hati kita terjaga, tetap suci, tetap bersih dengan cara memaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.